Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa barik. Kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW ditulis oleh Imam Ibnu Katsir taala. Masih kita dalam bahasan Faslun ini Ghazwatul Khandaq au Al-Ahzab. Pasal tentang perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir Allah taala Jadi perselisihan di antara ulama kapan terjadi perang kondak dikatakan kondak, karena mereka Nabi dan para sahabat Nabi SAW dan para sahabat membuat kondak parit termasuk jenis pertahanan yang bagus ada dengan membuat parit kembali ketika dikepung oleh musuh demikian juga di, diberi nama surat Al-Ahzab karena apa? karena waktu itu mereka beberapa hizb kelompok-kelompok golongan-golongan yang ingin menghancurkan Nabi dan para sahabatnya. Ya demikian. Ya, karena itu diberi nama Al-Azab di kelompok-kelompok disebutkan dari orang-orang kafir Quraisy demikian juga ya orang-orang Qatafan orang-orang musyrik demikian juga orang-orang Yahudi ya dari orang-orang sekitar Madinah dari orang-orang Yahudi jadi perselisihan ulama ada yang mengatakan terjadi di tahun yang keempat dan tahun yang kelima. dan antara para ulama menjamak yaitu apa? Akhir tahun yang keempat Hijriah, awal tahun yang kelima Hijriah. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa waktu itu orang-orang kafir Quraisy tadi dari orang-orang musyrik ya Quraisy demikian juga Qatafan demikian juga orang-orang Quraisy Bani Quraisy yang sekitar Madinah orang-orang Yahudi mereka berkumpul ya di sekitar Madinah untuk menghancurkan Islam dari asalnya itu dari dari Madinah. Sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir kemudian membawakan ayat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-11. Ketika keadaan demikian penting mereka semua dalam keadaan berkumpul mengelilingi Madinah. Lalu kemudian dibuatlah khandaq atau parit itu. Kemudian Rasulullah dalam Al-Quran, Hunalika buniyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidah Maka di sanalah diberikan bala orang-orang beriman dan mereka dalam keadaan goncang, goncangan yang sangat. Kemudian berikutnya <clears throat> Ya disebutkan Qala Allah Ta'ala Wa najaman nifaku wa kathura Maka Masuklah di situ kenifakan. Ya menghantam kenifakan itu dan semakin banyak. Bahwa nanti kalian akan diserang oleh orang-orang ya di sekitar kalian. Maka di sana muncul kenifakan. Orang yang menampakkan ya keislaman tapi akhirnya adalah menci Islam. Wastadzana ba'du Bani Harithah Rasulullah SAW minta izin sebagian dari suku Bani Harithah kepada Rasulullah SAW fi ilal Madinah untuk pergi ya ke Madinah li ajli buyutihim untuk menjaga rumah-rumah mereka. Ya itu. Jadi mereka meminta izin untuk tidak ikut perang. Kenapa? Karena untuk menjaga rumah-rumah mereka. Inna buyutana aurah. Sebab dalam surat Al-Ahzab, sungguhnya rumah-rumah kami perlu penjagaan. Ya. Maka di antara mereka ada yang dalam keadaan goncang. Kalau mereka mengatakan inna aurah semuanya rumah-rumah kami itu aurah yang perlu untuk dilindungi. Walisa bainaha wa bainal adu ha'il. Tidak ada antara kami ya dan dengan musuh itu ha'il pembatas. Wa bin banu Salimah bil fasal. Demikian juga yang kedua. Dari orang-orang suku Bani Salimah ingin untuk melepaskan diri juga. Ya, kalau keadaan yang penting seperti ini musuh ya mengelilingi suatu kaum untuk menghancurkan Kemudian di dalam juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan ragu-ragu menjadi goncang tanpa di situ munafik itu kadang-kadang kalau tidak dalam keadaan kokoh orang semakin apa? Semakin lemah. Tidak perlu diserang kadang-kadang menyerah gara-gara itu. Jadi kabarkan bahwa menyerang itu banyak. Mereka semua sepakat dengan peralatan yang eh, yang bagus-bagus, yang kuat, jumlah yang banyak. Kemudian yang di dalam dalam keadaan kacau, dalam keadaan ya takut dan sebagainya. Kadang-kadang tidak jadi berperang menyerahkan gitu. Kalau kemudian tidak di situ pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa hancur. Sama sabata Allahu kilta taifatain. Kemudian Allah kokohkan kedua suku tersebut, kedua kelompok tersebut. Ya, jadi memang demikian. Dikuatkan dulu yang ada di di dalam itu. Ya, demikian juga disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia ya, waktu itu ingin menyerang eh yakni daerah yang di Baitul Maqdis Yerusalem istilah mereka yang di Baitul Maqdis itu itu di dibersihkan dulu pasukan dari orang Syiah karena sebelumnya dari Bani Fatimiyah orang Syiah di Mesir itu dibersihkan dulu baru kemudian menyerang kalau kemudian di dibiarkan akan menjadi apa musuh demikian juga di sini dikuatkan dulu di dalam Nabi menguatkan para sahabat yang ada di di Madinah maka Allah SWT mewakafkan dua suku ini. Kemudian al musyrikun muhasirin Rasulullah SAW syahra. Dan tetap di situ orang-orang musyrik yang tadi dari orang-orang Mekah. Jaraknya itu sekitar pernah kita sebutkan ya 400-500 kilo lah seperti jarak, jarak Semarang ke Jakarta sekitar itu. Jadi mereka datang dari jauh ya mendatangi Madinah Tambah lagi Kotofan, tambah lagi orang-orang Yahudi, Bani itu dan sebagainya mengepung Madinah. Dan mereka waktu itu tetap untuk muhasirin, mengepung Rasulullah dan para sahabatnya satu bulan. Walam yakun bainahum qital li ajli ma halallahu bihi min al-khandaq bainahum wa bainahum. Dan tidak ada di antara mereka itu peperangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa pisahkan ya antara mereka dengan kaum muslimin dengan kondak tadi, parit yang dibuat. Ya, jadi kalau mereka mau turun ke bawah ya dipanah kan gitu. Sehingga tidak berani untuk masuk ke Madinah. Ini salah satu ya strategi istilahnya dan sebagainya yang bagus. Dan ya, ini dulu dilakukan juga ya oleh orang-orang kaum muslimin. <clears throat> Ila kecuali apa? Anna fawaris min Quraisy kecuali sesungguhnya ada di antara dari pasukan berkuda dari orang-orang Quraisy minum di antara mereka Amr bin Abdi Wadil Amiri. Ada orang namanya Amr bin Abdi Wadi Amiri. Orang Quraisy kafir ini. Wa jamaah ma'hu dan sekelompok dari dia bersama dengan dia Akbalu Nahwal Hondak yang menuju ke arah Hondak mau menembus Hondak ini parit dan parit itu besar bukan sekedar parit kecil panjang mengelilingi Madinah sehingga kalau ada masuk ke parit itu kelihatan. Nah di antara mereka ada yang berani masuk. Ya, Falama waqafu alaihi qalu ketika mereka sudah berdiri di situ di kondak ya. Mereka mengatakan inna hadhihi lamaqidatun. Ini tipu daya ini. Maka nat Arab ta'rifuha. Tidak pernah Arab mengenal ini. Ini ini sistem pertahanan apa ini? Ya, mungkin ya kelihatan sekali mereka seakan-akan sudah mau diincar. Sumaya mamu makanan doyikon. Kemudian mereka menuju tempat yang sempit. Menang kondak dari kondak dari parit wajah wajazuhu. Kemudian mereka masuk dan melewatinya. Wajalat bihim khailuhum fis sabhah bainal khandaq. Maka kemudian berputar-putar ya dengan mereka itu kuda-kuda mereka di sabah ini sabah disebutkan tanah yang agak Ya. Di antara khandak tersebut wasala'ah wa daulil baros. Ya. Kemudian ya menyobek nyobek daerah itu ya mungkin di daerah sekitar itu kemudian mengajak untuk perang tanding nggak berani masuk naik ke atas di situ dia jadi dari pasukan-pasukan berkudanya Quraisy itu menantang untuk perang tanding Fantadaba Bali Amr bin Abdi Wud ini Wad di sini yakni dia pun ini Amr bin Abdi Wad yang menaiki tadi kuda itu ya dia berkeinginan untuk menantang siapa Ali bin Abi Thalib Ya, Ali bin Abi Thalib dia menjumpai Amr bin Abi Wud ini. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pun menerima. Babarozahu, maka dia pun berperang dengan atau ber, melakukan perang tanding satu lawan satu dengan orang Quraisy ini. Faqatalahu Allahu ala Ini lafaz yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala membunuhnya dengan sebab kedua tangan Ali bin Abi Thalib. Tidak mengatakan Ali bunuhnya tapi Allah yang bunuhnya dengan apa? Dengan sebab kedua tangan Ali, Ali bin Abi Thalib. Ini menang Ali bin Abi Thalib di perang Tali tersebut. Wa kana Amr la yujara fil jahiliyah syaja'ah. Tidak ada yang menandingi Amr ini ya di dalam keberanian di zaman jahiliyah. Padahal sudah tua. Wa kana syaikhun qad jawaz mi'ah yaumaidin. Padahal dia itu apa? Orang sudah tua sudah melewati 100 tahun. Tapi namanya orang sudah tua renta seperti ini tapi masuk berani. Ya habis. Cuma 100 tahun. Tapi Ayolah alam. Ya, di antara sahabat ada seperti Salman farisi itu sampai umurnya tua sekali, ya. Hakim Nizam dan sebagainya. Maka dibunuh orang ini. Wa amal bakun pun yang lain dari orang-orang yang menyerang, menyerbu Madinah, fa yantalikuna rajiin. Ya ini tadi pasukan berkuda ini akhirnya melihat dia ini terbunuh. Amr ini terbunuh, orang kafir ini, Quraisy Quraisy ini terbunuh, mereka pun berangkat kembali ila qaumin kepada kaum mereka min haitsu ja'u dari sisi yang mereka itu datang balik lagi mereka ya jadi mereka nak mau menembus parit itu tidak berani ada yang terbunuh kembali lagi wa kana ada awal awal ma fataha Allah bihi min khudlanihi maka ini pertama kali yang Allah Subhanahu wa bukakan dengannya dari kehancuran mereka wa kana syiar muslimin adalah syiarnya tanda-tandanya kodenya kaum muslimin tilkal ghusbah di perang tersebut hamim la yunsorun ini kodim Jadi hamim la yunsorun kadang-kadang ada ada ya, ini uh, tanda kalau mau mendatangi temannya takut nanti uh, membunuh kawan sendiri mempunyai apa mempunyai tanda sendiri kodenya ini kemudian kalau Allah Taala ya walamat walamat tala hadzal hal al muslimin arada Rasulullah ketika panjang keadaan yang seperti ini terhadap kaum muslimin maka Rasulullah SAW beliau ingin apa? Ayu solihah untuk melakukan perjanjian. Semakin berat, semakin berat, ya kan? Dikepung hampir satu bulan, kan berat sekali dikepung satu bulan itu. Kadang-kadang perbekalan makanan di kampung sudah ada lagi di Madinah. Akhirnya Nabi ingin melakukan perjanjian, ya perjanjian saja lah daripada mungkin hajar dan sebagainya. Tapi walaupun seperti ini apa? Dibicarakan syaratnya dan itu adalah doa. Ya, jawaban semua lebih ini adalah memang doa tidak benar. Bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi yang keadaan sangat berat ini beliau ingin untuk melakukan perjanjian. Dengan siapa? Dengan Uyainah bin Hisn wal Haris bin Auf Ra'isa Gotofan melakukan perjanjian dengan Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf keduanya itu adalah pemimpin Gotofan. Ala sulus simar Madinah untuk menyerahkan sepertiga buah-buahan Madinah wal syarifa bi untuk kemudian kedua pemimpin Gotofan ini pergi dengan kaumnya untuk tidak menyerang Madinah. Nah itu, ingin melakukan perjanjian Nabi sampai-sampai jalan-jalan ditempuh. Walaupun ini dibicarakan sanatnya oleh para ulama. Ya, ini kadang berat seperti itu dan itu kadang sebagian merasakan kalau sudah dikepung jalan-jalan ditempuh perjanjian wajarat al murawatoh ala dalika wala yadhimul amr maka terjadilah di situ pembicaraan-pembicaraan ya bujukan-bujukan gimana ini bagusnya. Yang demikian itu dan tidak sempurna perkaranya. Hatta atau Rasulullah sa'dain sampai Rasulullah pun melakukan apa? musyawarah dengan dua saat fidalika dalam permasalahan itu. Ini saat bin Ubadah dan saat bin Wa'ad kedua pemimpin Ansor waktu itu. Gimana ini? Kita apakah melakukan perjanjian dan sebagainya? Pakola, maka keduanya menjawab dengan dengan lantang. Memberikan ini siap untuk berperang, siap untuk mati. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ingkan Allah amaraka bihada fasama ta'ah. Wa Rasulullah kalau memang Allah perintahkan kita taat dan kita mendengar. Sudah, tidak apa-apa. Itu kalau perintah. Kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kita taat. Wa ingkana syai'an tasnahu lana kalau itu sesuatu yang kamu berbuat untuk kami, untuk kebaikan kami, istihad. Engkau wa Rasulullah. Walaqad nahnu maka sungguh kami wa haula'il kaum dan kaum itu mereka kaum ini ala syirik di atas kesyirikan bila kepada Allah wa ibadah ala usan menyembah patung-patung berhala-berhala wa hum la yatma'un mereka tidak akan merasa puas ayakulu minha samarah ya untuk kemudian memakan dari buah-buahan itu illa kiran au bai'an kecuali dengan menyewa ya semua menyewa kamu sewa dariku atau menjual ya ini mereka itu tidak akan kemudian merasa puas mereka akan terus tamak Fahina agromana agromana Allah. Maka ketika Allah Swt memuliakan kita bil Islam dengan Islam, wa lahu dan berikan hidayah kepada yang demikian itu kepada Islam. wahzana bika dan Allah telah meninggikan kita dengan sebab engkau. wabihi dan dengannya nu'tihim amwalana, kami berikan harta-harta kami, yakni setelah Allah berikan hidayah kami, kemudian kami berikan harta kami kepada mereka. Ya, wallahi demi Allah la nu'tim kami tidak akan memberikan kepada mereka illa sayf kecuali pedang. Mati saja. Ya, kita yang menang atau mereka yang yang hancur. Ya, kalau itu datang dari Allah kami taat, tapi kalau itu dari istiadat engkau ya Rasulullah, kami akan berani untuk berperang. Bapak Rasulullah wasallam mengatakan, innamal wasyai'un aslamu lakum Semuanya ini hanyalah apa sesuatu yang aku, aku buat untuk kalian. Ini istihadku. Ini bukan bukan wahyu. Ya. Wa sawaba ra'yahuma maka Nabi membenarkan pemikiran keduanya. Ini siap ber, berperang. Bidzalika dalam hal itu radhiyallahu anhuma. Ini cerita orang pada itu. Nah, ternyata pasukannya kokoh-kokoh. Ya. Ya demikian. Ini tanya dulu bagaimana mereka siap nggak berperang. Ternyata demikian mereka siap. Ini hidayah yang sudah dimiliki ya untuk dipertahankan. Walaupun dengan apa? pedang, dengan kematian. Walam al minta dikasihan dan tidak melakukan yang demikian itu sedikit pun. Sebutkan ini riwayatnya mursal. Yang Nabi menginginkan untuk demikian-demikian ya mursal. Yang jelas bahwa waktu itu keadaannya adalah keadaan yang berat. Tuma Allah subhanahu wa Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah itu pujian. Sona amran. Ternyata Allah mempunyai kehendak yang lain. Ya, Allah punya kehendak yang lain. Setelah ini para sahabat kokoh, ya, yang satunya ingin jaga rumahnya, yang satunya demikian demikian. Kemudian Nabi SAW kokohkan, Allah mempunyai keinginan yang lain. Sona amran min indi. Allah melakukan suatu perkara dari sisi Allah swt. Wa Taala. bihim Ini Allah swt menghancurkan di antara mereka sendiri. Nah, jadi Nabi berhasil mengokohkan, ternyata Allah berkehendak untuk membuat apa hancur dari kelompok mereka sendiri menjadi kacau balau mereka saling berserai-berai. Bagaimana ini? Ya, wa jumu'ahu. Yani Allah Subhanahu wa taala menyobek-nyobek kumpulan mereka. Wadzalika demikian itu dengan cara apa? Dengan cara nanti ya ini melakukan tipu daya. Ya ada seorang sahabat sudah masuk Islam tapi tidak diketahui dia itu sudah sudah masuk Islam, membuat apa kekacauan di suku Quraisy dan suku dia. Walaupun dibicarakan sanadnya, ya tapi sebenarnya para ulama demikian kisahnya. Apa itu? Wa dzalika demikian itu anna Nu'aim bin Mas'ud bin Amir Al-Qadhafani. Nu'aim bin Mas'ud Al-Qadhafani ini salah satu suku yang menyerang Madinah dalam kelompok Ahzab ini juga. Radhiyallahu anhu Ja'ila Rasulillah datang kepada Rasulullah SAW. Dia sudah masuk Islam tapi kaumnya tidak tahu. Wakala dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini kata Islam tuh. Semuanya aku telah masuk Islam. Famurni bima syi'ta. Perintah aku, perintahkan aku dengan yang kamu inginkan. Maka maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ini nama antara rojulun wahid semuanya engkau adalah satu orang. Ini bagian dari mereka. Fakhadil anna ya jatuhkan untuk kami. Ini satu atau kalau engkau mampu. Ya, lakukan tim budaya untuk mereka bercerai-berai. khid harba khid'atun. atun semuanya perang itu tim budaya Perang itu tim budaya benar, tetapi kisahnya ini dibicarakan oleh para ulama. Ya, Ya kalimat perang itu Ibu jaya sebut dalam Sahih Bukhari. Pada min ini maka dia pun pergi di waktu itu juga. Dalik di waktu itu ila Bani Quraidah dia pun mendatangi Bani Quraidah. Dia juga suku Yahudi yang menyerang Madinah juga sekitar Madinah. Bahkan asyiran lahum. <coughs> Sahabat ini Nu'aim bin Mas'ud ini adalah temannya orang Quraidah. Ya, Ya termasuk temannya, asyiran lahum. Fil jahiliyah ketika jahiliyah sebagai teman akrab. Pada kalau alaihim maka masuk kepada mereka orang Yahudi. Dia ini kan orang suku Gotofan sekitar Mekah. Ya yang menyerang Madinah juga. Dia ingin mengubur abrik suku Gotofan yang menyerang Madinah dan suku itu Yahudi ini. Caranya bagaimana? Ya membuat kacauan yang menakuti budaya ini. Pada wali maka dia pun masuk kepada orang Yahudi ini. Wa hum alamun bi islami. Mereka tidak tahu keislaman Nu'aim bin Mas'ud ini. Maka lama dia mengatakan, "Ya Bani Quraidah, wahai Bani Quraidah, innakum qad harabtum Muhammadan." Sungai kalian telah menyerang Muhammad. Wa inna Quraisyan in aswabu fursah in intahazuha. Sungguhnya Quraisy kalau dia itu punya kesempatan, ya, maka mereka, dia akan mengambilnya. Ini ingin melakukan apa? E, tipu daya. Sungguhnya Quraisy itu ingin melakukan apa? Makar sebenarnya. Wa illa syamaru dan kalau tidak dia akan kembali. Kalau dia berhasil dia akan mengambilnya, kalau tidak berhasil dia akan kembali. Nanti kalian sendiri saja sendirian saja. Ila biladihim kembali ke negeri mereka yaitu ke Mekah. Wa dan akan meninggalkan kalian wa Muhammadan dan Muhammad. Jadi kalian nanti yang berperang dengan Muhammad. Mereka meninggalkan kalian. Pantakama minkum sehingga Muhammad Muhammad berhasil menghancurkan kalian. Qalu maka mereka mengatakan percaya dengan ucapan Nuaim ini. Ya. Paman amal ya Nu'aim. Lalu bagaimana? Nu'aim, amalan perbuatan apa yang kami lakukan? Kaulah maka dia mengatakan, lalu tuqatilu ahum jangan kalian berperang bersama dengan mereka dengan orang Quraisy hatta yu'tukum rohain sampai mereka memberikan jaminan. Lalu mereka mengatakan lapat asar tapi roh ibu telah memberikan pendapat. Nah, kemudian pergi lagi Nuaim ini kepada orang Quraisy, balikan juga. Semana atau ilah Quraisy kemudian dia pergi ke Quraisy. Faqala dia mengatakan ya li Abi Sufyan kepada Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy waktu itu karena pemimpin-pemimpin Quraisy sudah mati di perang apa perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan jadi pemimpinnya. Ya berkata kepada Abu Sufyan walahum dan kepada mereka orang Quraisy. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ta'lamuna wudi wa nusilakum. Kalian kan sudah tahu kecintaanku dan nasihatku pada kalian. Ya lakum kepada orang Quraisy, kepada kalian yang Quraisy. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Jadi nama itu budaya seperti itu. Ini kalau saling perang nggak boleh seorang kan itu. Ya walaupun eh, untuk berdusta jangan, yang benar-benar berdusta jangan. Karena maka dia mengatakan inna Yahud Nadamu Sang Yahudi telah menyesal alamaka minhum atas apa yang diantara mereka dari mereka menang di ahli Muhammad karena telah membatalkan perjanjian dengan Muhammad menyesal dulu membatalkan perjanjian wasabi dan para sahabatnya Wa innahum qad dan sungguhnya mereka, telah mengutus kepada Muhammad ya, annahum sungguhnya mereka ya'khuduna minkum. Ya, mereka mengambil dari kalian rohain akan mengambil apa? E, tadi jaminan. Sungguhnya orang-orang tadi ya orang-orang Yahudi sudah menyesal dan dia itu akan meminta dari kamu apa? E, jaminan ya yadfa'unaha ilaih yang mereka akan memberikan nya kepadanya. Tsumma yumali'unahu kemudian akan memenuhinya alaikum atas kalian. Ini yani, mengadu domba. Dia mengadu domba di Yahudi dan mengadu domba di Quraisy ini. Tsumma dhaba ila qaumi Ghatafan. Kemudian dia pun mendatangi juga kepada kaumnya Ghatafan. Ya, karena dia asli asli Ghatafan. Jadi yang dirusak tiga. Jadi orang Yahudi dirusak, orang Quraisy dirusak juga kaumnya juga Ghatafan dirusak. Ya apa faqala lahum misla dzalik mengatakan seperti itu juga. Paham? Jadi diadu domba. Ini menyesal nih Ya, nanti kalian akan dibiarkan. Datang ini juga ke Quraisy juga seperti itu, datang ke sukunya juga seperti itu. Karena dia adalah orang yang dikenal di tiga suku ini dan dianggap orang yang dipercaya. Nah, ini bahaya memang. Ya. Alamakan Lailatul Sabat ketika di malam Sabtu dan ini malam Sabtu bagi orang Yahudi kan Sabtunya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan kan gitu asalnya kan itu. Di Syawal di bulan Syawal ba'atsu ila Yahud. Mereka mengutus kepada orang Yahudi. Inna lasna bi ardin maqam. Sungguh kami tidak di suatu tempat yang tetap. Gotofan kan jauh dari negerinya, yakni dari Madinah. Jadi dia merasa kami ini tidak kerasan di sini. Jadi orang yang menyerang itu juga berat. Menyerang lama itu menyulitkan yang diserang. Demikian juga yang menyerang juga sulit. Makanannya harus ada. Apalagi tidak ada rumah. Nah, mengepung itu bukan enak di rumah. Kalau yang dikepung di rumah santai tapi nggak ada makanan. Tapi yang mengepung itu apa? Yang mengepung itu tidak ada rumah. Paling perbekalannya cuma apa? Kemah dan sebagainya. Apalagi dikirim angin dan demikian. Fanhadu bina maka berangkatlah kepada kami god dan besok. Nunajis hadza untuk kita menyerang orang ini ini Muhammad. Farsala ilahim al maka Yahudi pun mengirim kepada orang Gotofan. Tadi kan kalian kan mau berperang tapi kan harus memberikan apa jaminan. Inal yom yom sabat sungguhnya hari ini hari Sabtu. Wa mahada dan bersama dengan ini, fa inna nuqatil kami tidak akan ikut berperang dengan kalian. Ma'akum bersama dengan dengan kalian hatta tabasu ilaina runa. Sampai kalian memberikan kepada kami jaminan bahwa kalian benar-benar mau berperang. Nah, akhirnya suku ini pun, oh berarti benar yang diomongkan oleh Muhammad ya. Mereka enggak mau berperang dengan kita kecuali harus memberikan jaminan. Padahal itu terjadi sepakati tadi kan. Alama jauh marusul ketika datang utusan bidzalika dengan itu kalau Quraisy Quraisy mengatakan sadaqona wong nohi Nuaim bin benar demi Allah Nuaim benar yang diomongkan dia di, mereka tidak akan mau berperang kecuali kita memberikan jaminan bahwa memang benar dan ini ciri-ciri mereka mau benar-benar mau berkhianat ini demikian cara menghancurkan itu yang namanya orang punya keahlian ya di dalam tipu daya demikian itulah yang juga Khalid kembali di perang Mu'tah kan itu Wa ba'atsu ila Yahud, kemudian mereka pun mengirim kepada orang Yahudi. Inna wallahi la nursil lakum. Sungguhnya kami demi Allah tidak akan mengutus kepada kalian ah dan seorang pun. Kami tidak akan mengirim apa? utusan jaminan. Fakhruju mana? Sudah kita keluar sama-sama, tidak perlu ada jaminan-jaminan. Quraisy dan Quraisy mengatakan, "Shadaqa wa huwa benar, benar." Demi Allah. Yang diomongkan dia benar, ternyata juga ya ya orang-orang Quraisy seperti itu juga. Wa abau ayyuqatilu mau Maka akhirnya mereka tidak mau untuk berperang dengan mereka. Sudah kacau coba dulu. Nabi sudah kokohkan yang di, di Madinah dikokohkan ya kemudian dibuat kacau balau yang menyerang itu. Ya sudah mereka itu dengan kemah-kemah mereka satu bulan jauh dengan anak istri mereka makanan ya berapa dibutuhkan dari unta dan sebagainya air dari mana dapat air repot kan itu Jangan, ya, jadi jangan dianggap bahwa orang yang menyerang itu tenang-tenang. Tidak, mereka itu benar juga. Ya, sekarang ini seperti ya zaman kita ini kan seperti Rusia menyerang Ukraina itu. Rusia itu disebutkan satu jam itu 200 miliar dihabiskan. Ya, ya demikian. Jadi orang yang menyerang itu harus punya kekuatan lima kali lipat. Ya, maka demikian mereka menyebutkan orang. Maka kemudian disebutkan <clears throat> Warsalallahu sama jalla ala Quraisy Allah Subhanahu mengutus kepada orang-orang Quraisy paman Ma'hum dan bersama dengan mereka al khawar disebutkan khawar yaitu ini kerendahan disebutkan juga itu pasukan dari malaikat ya wari demikian juga angin tuzil tuzil zulum ya tuzil zulum yang membuat mereka goncang dingin sekali angin di sana itu dingin sekali ya di di Yaman lagi itu dingin kalau musim dingin sangat dingin sekali tujuh lapis baju itu aja masih terasa dingin bajalu maka mereka menjadikan la yukir lahum koror tidak ada tempat untuk tinggal ya Allah menjadikan di baju ini dijadikan untuk mereka tidak ada tempat untuk tinggal wala tasbut lahum khaymah kemah-kemah tidak bisa kokoh kena angin hancur lebur ya wala tunuk tunuk tali tali digunakan untuk memasang kemah itu wala qadr wala syai ya tidak ada di situ untuk buat makanan ya dan kebalik ini tempat untuk membuat makanan dan sebagainya tidak ada nah, Di mana ingin ini biasa minum mungkin buah kopi atau mungkin syai teh tidak ada lagi kayak aja sudah ada, sudah hancur dengan air dengan angin tersebut wala syai tidak ada suatu pun falamma ini kata rahalu, ketika mereka lihat demikian itu mereka pun pergi min lailatihim tilka dari malam itu juga di malam mereka itu sudah pergi porak-poranda tanpa pertumbuhan darah ya ya mereka dalam keadaan dinginan itu pun kacau balau tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain warasalah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Yaman maka Rasulullah mengutus Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu guru lahu khabarum memberikan kabar tentang mereka gimana mereka keadaannya jadahu, maka Hudzaifah mendapati mereka kama usibna sebagaimana disebutkan kepada kita Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ahzab ya keadaan mereka itu Wara'a Abu Sufyan. Qutaibah melihat Abu Sufyan yasla dhahrahu bin nar. Yani mau menempelkan punggungnya itu ke api, saking dinginnya sekali, sangat dingin sekali. Ya, sampai menempelkan dia. Walau syaa Hudzaifah laqatalah. Kalau Hudzaifah itu mau, bisa dibunuh dia. itu Kelihatan orang itu kalau memang cuma untuk orientasi medan, lihat musuhnya tidak boleh dibunuh, nanti bikin kacau. Yang penting kan dapat kabar saja. Sebenarnya bisa ditusuk dan sebagainya, tapi kan cuma untuk mencari kabar maka dibiarkan. <clears throat> ya. Sumaraja ila Rasulillah kemudian dia kembali Hudzaifah kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam lailan di malam itu wa akhbarahu dia kabarkan kepada Nabi bi rahilihim perginya mereka. Pada pula sendiri-sendiri kedinginan ya. Mana ada ada makanan lagi. Ya, biasa hidup di rumah-rumah musim dingin minum-minum ya kopi, teh dan sebagainya tidak ada apa-apa. Dingin sekali. Gimana mau bersabar? Malam asbah Rasulullah Kemudian ya ketika Rasulullah SAW di pagi harinya maka beliau pun di pagi hari datang ilal Madinah ke Madinah. Waktu waktu anak silah ya maka Rasulullah, SAW di pagi harinya mau masuki Madinah. Waktu itu Anas asilah dan manusia ini sudah selesai perang kondak orang asal sudah selesai dah ini akhirnya seperti ini mereka pulang sendiri orang-orang Quraisy Quraisy botol dan yang lain sudah pada pergi semua pergi sudah sudah Ya ini sudah selesai sudah. Maka kemudian Nabi SAW di pagi harinya dan melihat manusia, beliau mendapati manusia waktu meletakkan asilah ya senjata-senjata mereka. Baca Jibril, maka datangnya Jibril. Nabi meletakkan senjata, para sahabat meletakkan senjata, mau istirahat. Ya sudah selesai ini perang. Maka mereka Jibril alaihissalam datang. Ya, salam. Ila Rasulillah kepada Rasulullah SAW. Wahwa yaktasil Nabi sedang mandi. Bibeti, Bibeti, bi Ummi Salamah di rumahnya Ummu Salamah istrinya radhiyallahu Ya mau istirahatan itu satu bulan lebih ini Ya mau istirahat. Maka Jibril datang. Maka beliau alaihissalam mengatakan, Awadaktum asilah, Bahkan kalian meletakkan silah mau istirahat. Amanah adapun kami, falam nado aslihatana kami tidak kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami. Onhut ilaha ula berangkatlah kepada mereka ini, yakni Bani Quraidah. Sudah lanjutkan peperangan menuju Bani Quraidah. Nanti akan disebutkan peperangan Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. di sini. subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah.